Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 filah rahimani wa rahimakumullah Sahabat muslim, para pendengar radio muslim dimanapun anda berada rahimakumullah Alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita berpisah Ataupun tepatnya saya berpisah dengan anda sekalian Kurang lebih dua bulan Alhamdulillah Kita dipertemukan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan masih pada bulan syawal Ya meskipun agak terlambat saya ucapkan kepada anda sekalian ya, Takobbalallahu minna wa minkum Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Menerima amal ibadah yang uh, kita lakukan Khususnya pada bulan Ramadan yang telah kita tinggalkan kemarin Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih pertemukan kembali uh, Kita semuanya dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang Dan uh, bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah kita pun pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita bisa merasakan indahnya nikmatnya Islam dengan syariat-syariatnya yang begitu lengkap mengatur seluruh sisi kehidupan kita. Dan tentulah bahwa kalau kita kemudian bisa merasakan indahnya dan juga keagungan agama Islam ini tidak lepas dari orang-orang yang menyebarkannya ya dari orang-orang yang menyebarkan agama Islam tersebut. Di antara orang-orang yang menyebarkan agama Islam ini ada di antara mereka orang-orang yang paling berjasa ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu orang-orang yang senantiasa mendampingi beliau orang-orang yang senantiasa berguru kepada beliau dan orang-orang yang senantiasa setelah mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka kemudian tidak pikir panjang ya tidak pikir panjang namun kemudian mereka segera dan bergegas melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka mereka adalah orang-orang yang terbaik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik manusia, ya sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah manusia. Kenapa tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Karena kalian adalah orang yang sangat bersemangat. Ya orang yang sangat bersemangat di dalam menyebarkan kebaikan memerintahkan kebaikan dan melarang dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh akal manusia yang sehat dan juga diingkari oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa ya, bagi umat manusia dan juga bagi agama Islam maka tentulah kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita lebih lagi untuk memahami dengan sesungguhnya ya apa sebetulnya yang telah mereka lakukan sehingga apa yang muncul dari kita baik berupa prasangka baik berupa dhon ataupun bahkan mungkin ucapan yang tertuang di dalam lisan ataupun di lisan kita adalah hanya kebaikan, kebaikan dan kebaikan yang kita tujukan kepada mereka radhiyallahu alaihim ajmain. Karena sungguh bahwa mereka adalah manusia yang terbaik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi di dalam Ya, salah satu ayatnya yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat ke 110 ya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia ya, yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia. Di mana hal ini pun ia ditegaskan pula oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dengan beberapa redaksi. Di antaranya adalah kuntum eh, mohon maaf, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW ya, khairun nasi qarni summal nayalunahum, yalunahum summal yalunahum ataupun dengan redaksi yang lain ya, khairul kuruni qarni summal nayalunahum, yalunahum summal yalunahum Ya, yang pertama adalah sebaik-baik manusia. Ya, adalah sebaik-baik manusia ya adalah manusia yang hidup di masaku. Ya, manusia yang hidup di masaku. Di masa Rasulullah SAW yang hidup di sana adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain karena dikatakan yang terbaik. Dan yang terbaik hanyalah para sahabat. Adapun manusia memang banyak yang hidup pada saat itu. Namun mereka belum tentu mendapatkan predikat terbaik. Nah, manusia ketika itu adanya adalah manusia yang terbaik dan manusia yang terburuk. Yang mereka menerima dakwah Rasulullah maka mereka menjadilah sahabat Nabi dan kemudian menjadi orang-orang yang terbaik. Dan yang tidak mau menerima dakwah Nabi maka mereka adalah orang-orang yang terburuk syarul bariyah. Ya, sebagaimana yang Eh, Allah Subhanahu wa taala katakan bahasanya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik ya ulaika hum syarrul bariyah. Maka mereka adalah sepuruk-puruk manusia. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, ya orang-orang yang eh, generasinya di belakang para sahabat, itu para tabi'in, ya para tabi'in, itu para pengikut sahabat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ya belajar mengelilingi para sahabat Nabi. Mereka berguru kepada para sahabat Nabi. Mereka mengambil ilmu dan juga mencontoh apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mereka bukan hanya semangat mencari ilmu, akan tapi mereka meneladani para sahabat Yang para sahabat adalah orang yang haus ilmu Namun juga haus beramal Sehingga para tabi'in pun demikian Ya mencontoh Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka belajar kepada para ulama di karangan para sahabat dalam berbagai macam cabang ilmunya. Ada yang belajar ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih meskipun ketika itu belumlah dibukukan ya mengenai kaidah-kaidah usul fikih namun e, secara parsial sudah mulai muncul ya mulai sejak zaman Ali bin Abi Thalib ya, sudah mulai muncul ketika itu kemudian ilmu hadis dan seterusnya maka mereka belajar ya, kepada para sahabat Nabi bahkan ada ya sebagian di antara kalangan para tabi'in yang mereka menguasai sekian banyak cabang ilmu. Ya, seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ya Said Ibnul Musayyib dan yang lainnya. Maka mereka adalah orang-orang yang terbaik yang hidup di masa tabi'i. Kemudian sumalladzina yalunahum orang-orang yang mengikuti para tabi'i yaitu para atba'ut tabi'in ya para atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'i. Yang mereka ya belajar, berguru kepada para tabi'i dalam berbagai macam ilmunya. Dan juga sama dengan yang dilakukan oleh para tabi'i, maka mereka belajar ilmu namun juga belajar untuk mengamalkannya. Akan tapi kita tahu memang bahwa dalam masalah Eh, kesempurnaan dan semangat di dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat terkait dengan keislaman mereka tentulah berbeda antara para sahabat dan tabi'in antara tabi'in dan para tabi'in maka tentulah berbeda ya, sebagaimana yang juga diurutkan oleh Rasulullah khairun nasi qarni ya sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada zamanku kemudian yang di bawahnya adalah para tabi'in dan yang di bawahnya lagi adalah para Eh, pengikut tapi Dan kemudian ya setelah itu muncullah e, banyak fitnah di muka bumi ini. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat muslim para pendengar di muslim yang berbahagia rahimakumullah. Kenapa para sahabat adalah orang-orang yang mulia dan orang-orang yang utama? Ya kita tahu bahasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu seluruh umat manusia. Bahwa beliau adalah orang yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Ya sebagaimana sabda beliau yang di abadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau berdua di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ana sayyidun nasi yaumal qiyamah aku adalah penghulunya seluruh umat manusia di hari kiamat nanti dalam sebagian lafaz yang lain ada tambahan wala fakhra dan ini bukanlah kesombongan akan tapi itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau maqaman mahmuda ya tempat yang sangat terpuji kedudukan yang sangat terpuji di hari kiamat nanti yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam nah ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan ke tengah-tengah umat manusianya seorang manusia yang paling baik, yang paling sempurna, yang maksum, maka tentulah Allah kemudian membangkitkan pula orang-orang yang mendampingi mereka. Orang-orang yang siap untuk menjadi pelayan-pelayan beliau. Ya, dalam tanda kutip, untuk merealisasikan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Beliau sampaikan seluruh wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kepada para sahabat beliau. Dan kemudian para sahabat beliau inilah orang-orang yang pertama kali ya setelah beliau di dalam merealisasikan mengaplikasikan mentat seluruh syariat-syariat seluruh wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu yang memang diperuntukkan untuk umat manusia. Ya, karena tentulah bahwa wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau ada yang hanya bersifat khabar, berita, ada yang bersifat eh, khusus untuk beliau dan ada yang bersifat umum untuk seluruh umat manusia. Adapun yang bersifat umum untuk seluruh umat manusia, ya perintah-perintah Allah dan larang-larangannya, maka setelah Rasulullah SAW yang mentatpiknya merealisasikannya, kemudian yang mengikutinya adalah para sahabat Ridwanullah alaihim anjumain. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ketika beliau mengatakan sebuah kalimat yang sangat-sangat indah. Beliau mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hamba maka beliau Allah Subhanahu wa taala mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati para hamba Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memilih dan mengutusnya untuk menyampaikan syariatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapati hati para sahabat beliau adalah sebaik-baik hati para hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan mereka ya para penolong nabinya. Memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agamanya, membela agamanya dan kemudian menerapkan ya agamanya ya agama yang beliau dakwahkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga apa yang baik menurut mereka jamaah ya, sekumpulan ataupun eh, sebagian besar para sahabat maka itu berarti adalah benar menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang jelek menurut kaum muslimin yaitu para sahabat maka itu pula yang dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagai menasab dari Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Ya, tidak mungkin umatku, itu dijelaskan oleh para ulama, maksud umatku yaitu para sahabat ya, yang hidup ketika itu, yang mereka berkumpul di dalam kesesatan tidak mungkin. Maka ijma' para sahabat itu adalah dalil. Maka ijma' para sahabat yang mengatakan itu adalah kebaikan berarti kebaikan pula dalam pandangan Allah dan ijma para sahabat yang menyatakan itu adalah keburukan berarti keburukan pula dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya, satu di antara sahabat sighar dalam masalah umur namun e, kibar dalam masalah ilmu dan amal. Dia mengatakan siapa saja yang ingin meneladani seseorang maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan ketika itu beliau mengucapkan kepada para murid beliau dari kalangan para tabi'i. Dan siapakah yang telah meninggal, yang telah mendahului para tabi'i? Itu para sahabat. Yang mereka kibar, yang mereka lebih eh, lebih dahulu di dalam meninggal, ya sebelum meninggalnya Ibnu Umar radhiyallahu taala huma yang ketika itu beliau mengajarkan ilmunya kepada para murid-murid beliau. Maka beliau perintahkan siapa saja yang ingin meneladani seorang maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal dunia yaitu kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Mereka lah para sahabat. Ya, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebaik-baik umat ini paling dalam ilmunya dan paling sedikit takalufnya, bebannya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang setiap punya masalah maka langsung diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah orang yang paling lapang dadanya. Tidak ada satupun masalah kecuali mereka akan laporkan kepada Rasulullah sehingga mereka pun mendapatkan jawabannya. Mereka pun kemudian mendapatkan penerang hatinya. Dari apa yang e, memenuhi kebuntuan hatinya maka langsung mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW. Mereka adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih untuk menami, menemani nabinya dan membawa syariatnya. Maka tanlah danilah akhlak mereka dan jalan hidup mereka. Karena mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh berada di atas petunjuk yang lurus. Ini disantumkan oleh eh, salah seorang ulama di dalam kitab beliau itu Khilyatul Aulia. Ya, Khilyatul Aulia. Ya, Abu Nuaim Ikhwani wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita semuanya ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas menyatakan mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Itu yang kita kenal dengan Bai'atul Ridwan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ketenangan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas kepada mereka dengan kemenangan yang sangat-sangat dekat. Inilah pernyataan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan bukan hanya satu ayat ini dalam beberapa ayat ya Allah menyatakan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Dalam surat al bayinah juga demikian. Allah menyatakan ridho kepada mereka. di mana bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat-sangat berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki nilai yang sangat-sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup pasca mereka tidak akan mampu menandingi ya apa yang telah mereka lakukan. Hal ini disampaikan oleh baginda Rasulullah, janganlah kalian mencela seorang pun di antara para sahabatku. Karena seandainya ada salah satu di antara kalian yang bisa berinfak emas sebesar gunung Uhud, ya, Allahu Akbar, berinfak emas sebesar gunung Uhud, ukuran yang sangat besar. Ya. Bahkan seandainya itu bukan berupa emas pun kita menganggap itu adalah satu ukuran yang sangat besar yang sangat berharga. Bagaimana lagi tatkala ukuran yang sebegitu besarnya itu adalah berupa emas. Ya setumpuk gunung Uhud emas. Allahu Akbar. Seandainya di antara kita ada, ada yang berinfak, menginfakkan sebagian hartanya atau bahkan menginfakkan seluruh harta yang dia miliki sebesar gunung Uhud dan kita tidak tahu berapa nilainya ya, tidak tahu berapa nilainya. Kalaulah ada orang yang mampu membeli ya, satu bukit ini sudah dikatakan sebagai orang yang sangat kaya. Padahal bukit itu hanya berupa batu, berupa pasir, berupa pepohonan, belumlah e, berupa emas. Bagaimana lagi seandainya berupa emas, berapa nilainya? Tak ternilai harganya. Itu pun kata Rasulullah SAW, maka itu tidak akan bisa menyaingi tidak akan bisa menyamai infak salah seorang di antara mereka para sahabat dengan segenggam infak mereka, ya dengan segenggam tangan infak yang telah mereka keluarkan. Bahkan tidak akan bisa menyaingi meskipun hanya separuh genggaman yang mereka telah infakkan. Ya, taruhlah seandainya yang diinfakkan oleh para sahabat itu emas maka segenggam emas yang mereka telah infakkan bahkan separuhnya itu tidak akan bisa disamai tidak akan bisa disaingi oleh ya sebesar gunung Uhud berupa emas yang diinfakkan oleh orang-orang yang hidup setelahnya Allahu Akbar ini adalah ya, berita dari Rasulullah SAW kepada kita mengenai nilai mengenali keagungan amal soleh yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu sangat luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan para sahabat yang berinfak dan beramal soleh sebelum ditaklukkannya kota Mekah dan setelahnya itu pun berbeda nilainya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda tidaklah sama. Apalagi kemudian antara orang-orang yang beramal soleh, berinfak sebelum Fathu Mekah dan yang sekarang ini dibanding dengan amal kita. Ya, sungguh tidak ada bandingannya. Tidak bisa dibandingkan. Sehingga ketika suatu saat kita kenal satu nama yang sangat monumental dalam masalah peperangan Khalid ibn Walid. Ya Khalid ibn Walid radhiyallahu taalaanhu ketika beliau sedikit menyebut-nyebut para sahabat dari kalangan muhajirin dengan sebutan yang sedikit ada agak merendahkan mereka ya, merendahkan mereka ataukah ya sekedar ungkapan yang tidak yang yang menunjukkan ketidakpuasan atas sandungan Rasulullah kepada mereka, maka kemudian beliau pun mengucapkan kata-kata yang kemudian dibantah oleh Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang beramal dari kalangan para sahabat sebelum Fatuh Mekah dan yang setelahnya itu sangat-sangat jauh berbeda. Apalagi dengan amalnya orang-orang sekarang. Tentulah kualitas itu sangat-sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena bahwa amal ibadah, amal soleh, apapun yang telah mereka lakukan, itu mencapai puncak kebaikannya. Dalam masalah kualitas dan dalam masalah kuantitas. Dalam masalah kualitas tentulah bahwa keikhlasan mereka dan itibak mereka kepada Rasulullah ini mencapai puncaknya. Sebagai seorang hamba setelah Rasulullah SAW, maka mereka mencapai puncaknya. Itibaknya dan keikhlasannya. Demikian pula dalam masalah kuantitasnya, dalam masalah jumlahnya. Kita lihat orang yang paling mulia setelah Rasulullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tatkala dipanggil oleh Rasulullah ya, para sahabat ketika itu untuk menginfakkan sebagian hartanya guna perang fi sabilillah maka Abu Bakar langsung menginfakkan seluruh hartanya dan Abu Bakar bukanlah orang yang kiri dia adalah orang yang kaya raya beliau ini adalah orang yang memerdekakan sekian puluh budak dan tidak akan mampu memerdekakan budak kecuali orang-orang kaya. Maka Abu Bakar pun menginfakkan seluruh hartanya. Umar menginfakkan separuh hartanya. Utsman pun menginfakkan ribuan untanya beserta isinya. Allah Akbar. Ini adalah bentuk dari keutamaan mereka. Kualitas dan kuantitas. Ya, kualitas dan kuantitas. Kualitas dalam masalah keikhlasan dan itiba. Ya, kuantitas dalam masalah jumlah. Ya, mereka luar biasa di dalam menjalankan setiap ketaatan-ketaatan yang memang diperintahkan oleh syariat Islam ini. Ikhwati akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita. Kenapa pula kita mengatakan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang mulia dan orang-orang yang utama? Karena di antara mereka ada orang-orang yang secara langsung melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar gembira yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa'ad bil jannah wa Sa'id bil jannah wa Abdurrahman ibnu Auf bil jannah wa Abu Ubaidah ibnu Jarrah bil jannah ini merupakan berita gembira yang sekaligus berarti merupakan bentuk pemuliaan Rasulullah SAW berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepada beliau yang menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang utama, sehingga mereka layak mendapatkan kabar gembira untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan hadisnya dimasukkan oleh Sa'al Bani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Beliau mengatakan Al-Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahli Jannah. Bahwa Hasan dan Husain ini merupakan penghulunya para pemuda yang ada di surga nanti. Demikian juga beliau mengatakan Sabit bin Qais innahu min ahli jannah. Yang dalam hadis Bukhari dan Muslim Bahasanya Sabit bin Qais adalah penduduk surga. Demikian juga Bilal bin Rabah merupakan penduduk surga. Ada Ukasah bin Meson adalah para penduduk uh, merupakan penduduk surga dan para sahabat lain yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Yang kesemuanya ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka para sahabat adalah orang-orang yang memang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimuliakan oleh Rasulullah SAW dan bahkan sebagian di antara mereka mendapatkan berita gembira, kabar gembira bahwa mereka di yaumul kiamah nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Layaklah mereka mendapatkan balasan-balasan yang semacam itu, mendapatkan penghormatan yang semacam itu. Kenapa? Karena bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah orang-orang yang paling cepat merespon setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mereka segera menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim digambarkan tatkala turun larangan ya, tatkala turun larangan uh, eh, khomer maka ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang masih menyimpan khomer di dalam rumahnya ketika ada pengumuman bahasanya khomer diharamkan khomer diharamkan maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya seakan-akan di kota Madinah ketika itu ya banjir arak yang memang ditumpahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, mengalir di jalan-jalan di Madinah ya arak. Ini begitu cepat respon mereka terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabiahnya. Tatkala turun ayat yang terdapat di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31 maka mereka pun kemudian segera meresponnya dengan sangat cepat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kull lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna wa yubdina zinatahunna ila ma dhahara minha وَلْيَطْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِرِبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَى لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أبناء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ minar rijali awit tiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa ولا yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allah المؤمنون ayyuhal تفلحون la'allakum tuflihun Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki mereka atau putra-putra saudara laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan hendaklah mereka tidaklah memukulkan ya kaki-kaki mereka agar diketahui apa yang disembunyikan berupa perhiasan di dalam ataupun pada kaki-kaki mereka. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, tatkala turun ayat ini, maka digambarkan di dalam uh, hadis riwayat Imam Bukhari oleh Ibu Aisyah radhiyallahu taala ketika turun ayat tersebut dan hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke dada mereka maka kata beliau maka para wanita segera mengambil kain sarung ya kain lembaran-lembaran yang lebar lagi panjang kemudian mereka merobek ya sisinya dan kemudian memakainya sebagai ya dan memakainya sebagai jilbab ini ketaatan yang luar biasa kecepatan yang luar biasa di dalam merespon setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda dengan kita ya sangat-sangat berbeda dengan kita ketika kita mendengarkan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam banyak perintahnya dan tatkala kita mendengarkan adanya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka banyak sekali kemudian pertimbangan-pertimbangan yang kita sampaikan alasan-alasan yang kita berikan ya untuk tidak bersegera sesegera mungkin menjalankan apa yang merupakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mungkin kita ketika diperintahkan ya satu contoh yang ringan. Ketika kita diperintahkan untuk membiarkan bagi para lelaki membiarkan rambut singgotnya, rambut lehyahnya, itu mulai dari eh, rambut yang tumbuh di tulang rahang ya sampai ke bawah ya ke bawah janggutnya. Diperintahkan untuk memeliharanya banyak alasan. Mana yang beralasan ah nanti dibilangnya sebagai seperti kambing. Ma ada alasan lagi wah nanti tidak saya dibilang sebagai teroris. Ada lagi yang bilang wah nanti tidak kelihatan serem, menakutkan dan seterusnya. Begitu banyak alasan yang kita sampaikan. Tidak kemudian segera sami'na wa ta'na. Demikian tatkala salah seorang perempuan di antara kita kaum muslimah mendengarkan ayat yang tadi semisal yang saya bacakan, maka banyaklah alasan disampaikan. Ah, gimana ya? Saya belum siap deh. Keimanan saya belum siap untuk menerima syarat ini. Saya belum mampu. Wah, gimana ya nanti kalau pakai kerudung tuh nggak nggak tampaklah kecantikan saya. Ada yang beralasan lagi, ah nanti dikiranya aku ini orang yang kudisen, punya penyakit kulit. Banyak alasan yang kemudian disampaikan. Nah, siapa nanti yang mau mengambil saya sebagai istrinya dan seterusnya. Seribu alasan kemudian disampaikan untuk menolak ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan juga larangan-larangannya. Bahkan kita ingat satu kisah yang sangat menajubkan yang terjadi di masa Rasulullah ada salah seorang sahabat yang tatkala mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya untuk berjihad di jalan Allah, maka kemudian dia bertanya, Wahai Rasulullah, seandainya aku berjihad di jalan Allah dan aku kemudian mati, maka di mana tempat kembaliku? Maka Rasul mengatakan bil jannah di surga. Dan kemudian Rasul pun mengatakan dan engkau tempatnya nanti di surga. Maka seketika itu sahabat tadi mengeluarkan beberapa butir kurma yang ada di kantongnya. Dia keluarkan dan dia mengatakan seandainya aku harus menghabiskan kurma-kurma ini sangat lama bagi diriku. Ya, maka kemudian sahabat tadi segera ya, meletakkan kurmanya, dia pun maju ke medan perang, dia membunuh dan dia pun kemudian terbunuh ya, di jalan Allah Subhanahu Wa Adapun kita ketika mendapatkan semisal panggilan untuk berjihad di jalan Allah tentulah kita akan banyak sekali alasan. Bagaimana nanti kalau saya sakit, bagaimana nanti uh, istri saya, bagaimana nanti anak saya dan seterusnya. Seribu alasan pun akan muncul dari lisan-lisan kita. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Inilah gambaran tentang cepatnya responsi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya di dalam menanggapi, merespon perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, oleh karenanya tentulah ketika kita melihat mereka adalah orang-orang pilihan yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani orang yang paling mulia di dunia ini itu Rasulullah SAW tentulah layak bagi kita kaum muslimin untuk menjadikan mereka ya, sebagai satu di antara orang-orang yang layak untuk kita jadikan sebagai suri toladan. Untuk kita jadikan sebagai figur-figur setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan kepada kita di dalam salah satu ayatnya yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Wa may ar rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasaat masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran bagi dirinya dan mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman Nah, orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang dikaitkan dengan Rasulullah dijelaskan oleh sebagian para mufassir maknanya adalah jalannya para sahabat radwanullah alim ajmain. Dan barang siapa maka kalau kita uh, taf, uh, kita mengikuti tafsirnya para mufassir ini dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan para sahabat, maka akan kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya. Dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Dan jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pula kepada kita, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin Hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang terbimbing, yang mendapatkan hidayah, yang hidup setelahku yaitu para khalifah ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Dan gigitlah sunnah tersebut dengan nawajid dengan gigi geraham kalian. Maka ini merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang mana Rasulullah SAW mengganti sunnah beliau dan sunnah para khulafah Rasidin ini dengan hanya satu kata ganti addu alaiha ya addu alaiha gigitlah sunnah tersebut bukan dengan addu alaihima dengan menggunakan dua kata ganti ini menunjukkan bahwa sunnahnya para khulafaur Rashidin ini berarti sunnahnya Rasulullah SAW dan satu kaidah tadi tidak mungkin para sahabat lebih-lebih lagi adalah para khulafaur Rashidin bersekutu berkumpul di dalam kesesatan. Dan kekhilafahan yang ada setelah Rasulullah ini selama 30 tahun. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, termini. Imam Nasai, Imam Ahmad dan disahkan oleh Syalabani di dalam kitab Sahul Jami' maka Rasulullah mengatakan al-khilafatu min ba'di salasuna sanatan dan kekhilafahan yang ada setelah diriku itu ya, selama 30 tahun ya selama 30 tahun nah kekhilafan yang dipegang oleh Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala selama dua tahun lebih tiga bulan sembilan hari. Kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala selama sepuluh tahun enam bulan tiga hari. Kekhilafan Utsman bin Affan selama dua belas tahun dua belas hari. Kekhilafan Ali bin Abi Thalib selama empat tahun sembilan bulan. Dan keseluruhannya kalau dikumpulkan adalah 29 tahun 6 bulan 4 hari. Berarti masih tersisa ya setengah tahun kurang empat hari. Dan kemudian ketika itu ya kekhilafahan diberikan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Abi uh, Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini dibaiah menjadi khalifah kaum muslimin yang setelah enam bulan ini maka diserahkan kekhilafannya kepada Muawiyah ibn Abi Sofyan yang kemudian uh, berdamailah kaum muslimin yang berseteru ketika itu dengan diberikannya kekhilafan oleh Hasan kepada uh, Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah sehingga para ulama sebagainya mengatakan bahwa kekhilafahan yang ada setelah Rasulullah itu bukan hanya empat akan tapi lima dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk menggenapkan supaya kekhalifahan itu sebagaimana sabda Rasulullah selama eh, 30 tahun ya selama 30 tahun ya Allah taala alam ya kaum muslimin akhwati akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah maka mudah-mudahan sedikit apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk uh, Anda sekalian sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan dan pada akhirnya kita pun bisa meneladani bisa mencontoh bagaimana beragamanya para sahabat radhiyallahu Halim majmain baik dalam masalah akidah dalam masalah ibadah dalam masalah muamalah dan yang lainnya. Maka ala kulli hal marilah kita kembali kepada agama yang telah dipraktikkan oleh para sahabat dalam bimbingan Rasulullah SAW untuk mengamalkan agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi membimbing kita, membimbing langkah kita sehingga kita pun menjadi orang-orang yang bersemangat untuk beragama sebagaimana agamanya yang dipraktekkan, yang dipahami oleh para sahabat Ridwanullah anhum ajmain. Demikian wassalamualaikum wasallam Muhammad wa ala alihi wa akhiru da'wana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala satu buah pemaparan kajian secara langsung pada malam hari ini yaitu bedah buletin atau hit dengan tema kemuliaan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik untuk sesi berikutnya kami buka bagi Anda. Silakan eh, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan kami berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab bersama Ustadz Abu Salman Hafizahullah taala bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa Anda mengirimkannya melalui pesan singkat atau melalui WhatsApp di nomor telepon 0823 2727 5333. Sekali lagi untuk sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya melalui pesan singkat di SMS atau WhatsApp nomor telepon radio 0823 27275333. Pada kesempatan hari ini sudah masuk ke meja kami Ustaz dua pertanyaan. Kami bacakan pertanyaan yang pertama ya. dari Al-Ah Prasetya di Sleman. Pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, antara Abu Bakar As-Siddiq dengan nabi-nabi eh, alaihi salam yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakah yang lebih utama? Baik, fadhil Ustaz. Uh, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa haula wa quwata illa billah wa ba'd. Uh, terima kasih sebelumnya kepada Akhi Prasetyo di Sleman atas uh, pertanyaan Anda tentulah bahwa perbandingan ya perbandingan pemuliaan para sahabat ini tidak disamakan dengan para nabi. Ya karena bahwa manusia-manusia yang paling mulia itu adalah para nabi. Ya adalah para nabi dan para rasul. Karena mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah. Allah berikan uh, tugas yang berat kepada mereka, Allah berikan wahyu kepada mereka ya untuk menyampaikan syariatnya kepada manusia dan sebagiannya lagi Allah berikan uh, tugas kepada mereka untuk melanjutkan tugas yang telah diemban oleh Nabi sebelumnya di kalangan para Rasul. Nah maka di antara para Nabi dan Rasul ini pun bertingkat-tingkat tidak semuanya sama. Maka di sana ada para para Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utamakan ketimbang rasul yang lain yang kita kenal dengan para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi minar rasul ya para rasul yang memiliki eh, apa namanya tekad yang luar biasa ya, seperti Nabi Nuh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka mereka lebih utama ketimbang para nabi yang lain. Nah, maka bahwa pemuliaan kita kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain ini adalah dibandingkan dengan para sahabat-sahabat Nabi sebelumnya. Maka para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka adalah para sahabat yang paling mulia kalau dibandingkan dengan para sahabatnya ya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam. Mungkin demikian. Ya, baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, amin, Berikutnya amin. kami angkat pertanyaan kembali pesan singkat yang kami masuk dari WhatsApp. Pertanyaan yang kedua dari Al Fazri di Sinduadi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah sikap kita menyikapi adanya kekeliruan dan perbedaan pendapat yang ada di antara para sahabat, mengingat banyak orang di zaman ini yang menjadikannya sebagai bahan untuk mencela para sahabat? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa quwata illa billah wa ba'd. Yang pertama, ya bahwa tatkala terjadi perselisihan pendapat di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain di antara kita tidak boleh ada yang sampai mencela mereka. Lebih-lebih lagi manakala sahabat tadi termasuk di dalam golongan ahlu ba ahlul badr, ya ahlul badr. Maka mereka adalah para sahabat yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada mereka seandainya, seandainya mereka berbuat maksiat seperti apapun, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan para eh, dosa-dosa uh, para ahli badar. Ya. Maka yang pertama kita harus ingat tatkala terjadi perselisihan pendapat di antara mereka, jangan sampai kita mencela para sahabat. Ya, jangan sampai mencela para sahabat karena mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka kemudian seandainya perselisihan tersebut yang terjadi di kalangan para sahabat di sana ada pendapat yang jelas-jelas bersesuaian dengan nas Al-Quran dan nas As-Sunnah, maka itulah yang kita pilih. Itulah yang kita pilih. Ya. Kita kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul." In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila manakala terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalilah kepada Allah itu kepada Al-Qur'an, Rasul dan kepada Rasul itu maksudnya adalah kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian memang betul-betul orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan itu adalah kesudahan yang terbaik. Ya, maka seandainya di dalam uh, perselisihan pendapat di kalangan para sahabat itu satunya bertepatan dengan nas Al-Quran dan Sunnah dan satunya ternyata tidak sesuai, maka kita pilih mana yang lebih sesuai dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Tanpa sekali lagi kita mencela, mencaci maki sahabat yang tidak yang pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Ya namanya manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Maka mungkin mereka lepas ya, dari diri mereka ya, adanya nas Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Mungkin ada yang tidak ingat terhadap ayat Al-Quran, mungkin ada yang tidak tahu dengan sunnah Rasulullah. Karena namanya para sahabat, mereka kan tidak semuanya senantiasa membersemi Rasulullah. Sehingga mungkin sekali di antara mereka ada yang luput dari uh, apa yang disabdakan ataupun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Satu contoh, kalau kita katakan mungkin bisa lupa pada saat Rasulullah SAW meninggal ya pada saat Rasulullah SAW meninggal maka ketika itu ada sahabat yang sangat mulia bahkan termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaanhu, yaitu Umar bin Al-Khattab karena begitu kalutnya dan karena begitu cintanya dirinya kepada Rasulullah pada saat Rasulullah meninggal maka tidak percaya dan dirinya terlupa dengan ayat Al-Quran yang senantiasa dia telah baca. Karena Umar termasuk di antara sahabat yang hafal Al-Quran. Dia sering membaca namun ketika itu rupa. Kenapa? Karena kekalutan yang menyelimuti dirinya. Yang Allah pernah mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Dia bukanlah Tuhan. Ya, dia bukanlah Tuhan yang juga telah mendahului dirinya beberapa rasul sebelumnya. Afa imma tu qalabtum ala aqabikum? Apakah kalau kemudian Muhammad itu mati ataupun dia terbunuh di dalam peperangan kemudian kalian akan kembali kepada kekufuran? Kata Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada kita. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Dan seandainya ada di antara kalian yang kembali menjadi kufur, maka tidak akan membahayakan kepada Allah, membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, tidak akan membahayakan Allah. Wa sanajzi syakirin dan kami akan memberikan uh, balasan yang baik kepada orang-orang yang bersyukur. Maka inilah Umar yang dia setelah hafal terhadap ayat ini pun ternyata lupa. Dan ketika itu tidak ada seorang pun yang berani ya, menentang perkataan Umar man qala anna Muhammadan qad mat ya, sauqabiluhu bis saif. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad telah meninggal, maka aku akan hadapi dirinya, akan aku penggal lehernya. Tidak ada kemudian para sahabat yang berani mengingatkan kelupaan Umar ini kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan dia mengatakan man ya'budu Muhammadan qad mat wa man ya'budullaha fahuwa hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal, namun barang siapa yang ingin menyembah Allah, Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak mati. Dan kemudian Abu Bakar pun membacakan ya, ayat tadi. Maka kemudian tersadarlah Umar. Ya, tersadarlah Umar. Ini dalil bahwa para sahabat dan bahkan sahabat yang kibar pun bisa lupa. Maka seandainya ada perselisihan, ini kan tadi berarti perselisihan juga. Umar mengatakan Rasulullah tidak meninggal, Abu Bakar mengatakan meninggal. Sehingga kemudian Abu Bakar mendatangkan dalil. Ya, Abu Bakar mendatangkan dalil dan Umar kemudian ingat. Nah, kalau Allah ada perselisihan di antara para sahabat, maka Seandainya kita mengetahui di antara mereka ada yang lebih sesuai dengan nas Al-Quran dan Sunnah, maka kemudian kita ikut pendapat sahabat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun ingat, kita tidak boleh ya mencela sahabat yang bersisih pendapat dengan uh, nas Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Ya, karena mungkin lupa, mungkin tidak tahu, dan kita ingat pula bahasanya mereka adalah ya dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian manakala uh, ada pendapat yang berbeda di kalangan mereka dan kita melihat tidak ada yang secara letterlek bersesuaian dengan nas Al-Quran dan uh, As-Sunnah maka kita lihat mana yang uh, merupakan pendapat jumhur sahabat dan mana pendapat yang uh, tidak tidak merupakan jumhur mana pendapat mayoritas para sahabat dan mana pendapat yang tidak mayoritas. Maka dalam keadaan seperti itu ya kita wallahu taala lebih selamat memilih pendapat mayoritas dari kalangan para sahabat dengan kaidah tadi tidak mungkin para sahabatku berkumpul di dalam kesesatan. Ya wallahu taala mungkin demikian yang bisa saya sampaikan.